قال الحبيب أحمد بن عمر بن سميت رضي الله عنه ونفعنا به وبه دار آمين قال بعض العارفين أنا الفقير في غنايا فكيف لا أكون فقيرا في فقري وأنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولا في جهلي وهذا حال العارفين لا يزالون <clears throat> مفتقرين في علمهم وجهلهم وسائر أحوالهم فمن ركن إلى علمه وغناه وحسبه ونسبه انتزعت منه البركة انظر إلى حال بلعم بن باعورا كيف سلبه النعمة وهجاه في القرآن بقوله تعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها لأنه ركن إلى علمه وحوله وقوته وكذلك إلى حال إبليس فقد عبد الله في الأرض والسماء نحو ثمانين ألف سنة فلما استكبر سلبه الله وطرده حتى رجع يمكر بالناس ويحتل عليهم بترك الشكر كما قال تعالى حكاية عنه ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وهو الصراط كما قال في كما في الآية الأخرى لأقعدن لهم صراطك المستقيم وقد قال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وهو مسلط على جميع الخلق لا مسلطان إنما سلطانه على الذين يتولونه ولا معه فكرة إلا في الإنسان وسئل بعض العارفين هل ينام الشيطان أم لا فقال لا ينام ولو نام لك لاسترحنا بل ما ينام ونحن ننام ويرى ولا يرى كما في دعاء سيدنا محمد بن واسع اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا مطلعا على عوراتنا يرانا هو وقبيله من حيث لا, نراه لا نراهم اللهم فأيسه منا كما أيسته من رحمتك وجنته منا كما جنته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما بعدت بينه وبين جنتك إنك على كل شيء قدير وقد تمثل له الشيطان فقال له لك الأمان مني ولا تعلم أحدا هذا الدعاء فقال له أما أنا فاجتهد فيا ومن طلب مني الدعاء علمته إلى آخر ما قال رضي الله عنه وأرضاه Sebagian orang arifin dalam doanya beliau memohon kepada Allah Ya Allah aku adalah hambamu yang fakir sekalipun aku berlimpah harta bendaku Ya Allah Aku adalah hambamu yang fakir sekalipun berlimpah harta bendaku. Dan bagaimana jika aku fakir harta dan juga hamba yang selalu fakir kepadamu. Aku adalah orang yang bodoh sekalipun aku mengerti. Dan bagaimana Jadinya aku adalah orang yang sangat bodoh dan aku tidak mengerti sama sekali. Anda bisa nilai bagaimana dia tidak pernah merasa dirinya kaya walaupun kaya. Dia merasa dirinya bodoh walaupun alim. Itulah hal daripada aulia Allah, tidak pernah merasa dirinya ada keistimewaan tidak ada merasa dirinya ada keunggulan Ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah Wahai manusia, kamu adalah orang yang selalu fakir terhadap Tuhanmu. Kapan manusia tidak memerlukan pertolongan, bantuan daripada Tuhannya, saudara? Lihat bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sudah diberikan ilmu yang luar biasa wa 'allama wa wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Allah telah memberikan ilmu kepada kamu wahai Muhammad yang tidak kamu ketahui. Kelebihan yang Allah berikan kepadamu sangat besar. Bagaimana Allah mendidik Nabi Muhammad sekalipun diberikan ilmu yang begitu hebat oleh Allah? Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad, tambahkan ilmu kepada aku. Tambahkan ilmu kepada aku. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan beliau untuk selalu menjadi hamba yang merasa kekurangan ilmu dan bagaimana Allah mengangkat derajat Nabi Muhammad yang begitu tinggi yang tiada taranya para nabi semua harus takluk dan patuh kepadanya tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada beliau waqfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin rendahkan sayap kamu wahai Muhammad tawaduklah rendah dirilah terhadap pengikut kamu daripada orang beriman. Kalau tawaduk kepada guru satu keharusan, Saudara. Tawaduk kepada orang yang alim satu keharusan, tapi Allah mendidik Nabi Muhammad tawaduk kepada pengikutnya. Allahu akbar. Itulah halul arifin, keadaan orang arif billah. Mereka selalu menjadi hamba yang membutuhkan, memerlukan ilmu Tuhannya sekalipun alim. Dia selalu membutuhkan pertolongan Tuhannya sekalipun kuat. Mari kita koreksi diri kita. Kira-kira mampukah kita hidup tanpa pertolongan Allah? Anda yang punya jasad yang kuat, Anda yang punya ilmu yang kuat, Anda yang punya harta yang banyak, mampukah Anda hidup tanpa pertolongan Allah? Siapa yang menggerakkan jantung Anda? Siapa yang memfungsikan ginjal Anda, mengedarkan darah ada di tubuh Anda? Kalau seandainya Allah tidak menggerakkan itu, mampukah Anda hidup? Subhanallah. Betapa hati kita dikuasai oleh setan sehingga kita melupakan Allah yang selalu memperhatikan kita. Siapa orang yang dia mengandalkan ilmunya, mengandalkan kekayaannya, mendagah, mengenanggalkan jabatan dan kemuliaannya, mengandalkan nasabnya, maka akan dicabut berkah daripada itu semuanya berkah harta dicabut berkah ilmu dicabut berkah nasabnya dicabut berkah jabatannya dicabut dicontohkan di sini lihat Bal'am bin Ba'ura yang diberi ilmu luar biasa oleh Allah ilmunya Bar'am ini bukan ilmu biasa ilmunya wali dikuasai mengetahui rahasia Ismullahil A'zam sehingga dikatakan bal ambin ba'ura ketika keluar dan berfatwa kata-katanya ditulis minimal 2000 murid yang menulis terhormat tapi bagaimana Allah mengejek bal ambin ba'ura dalam Al-Qur'an watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha ternyata bal ambin ba'ura lebih pro lebih tertarik dengan urusan dunia akhirnya Bal'am dikasih julukan oleh Rabbul Alamin famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhat au tatrukhu yalhat Bal'am yang punya ilmu yang begitu luar luar yang yang luar biasa bagaimana Allah memberikan julukan misal dia adalah sama dengan anjing kata Allah ini bukan ejekan tapi Allah yang menyatakan gitu hati-hati bagi orang yang punya ilmu belum tentu ilmu anda akan menyampaikan kepada Allah jika anda tidak dukung dengan adab dan akhlak dan tawadu. Jangan-jangan nasibnya seperti bal ambin Ba'ura yang akhirnya fansalah minha. bal ambin Ba'ura akhirnya dicabut berkah ilmunya dan akhirnya celaka karena sebab ilmu. Kalau anda mengandalkan ibadah, dengarkan baik-baik. Iblis, iblis itu beribadah kepada Allah sebelum kita. Iblis itu dahulu kumpulannya sama malaikat. Namanya bukan iblis, Azazil. Udah beribadah kepada Allah 80 ribu tahun, saudara. Tapi sombong hatinya. Merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Bagaimana nasib iblis sekalipun banyak ibadah dilaknat oleh Allah wa inna 'alaika laknati ila yaumiddin. Kamu mendapatkan laknatku sampai hari kiamat saat turunannya dilaknat sama Allah. Kenapa? Merasa dirinya lebih baik daripada yang lainnya. Diperintahkan tawadhu kepada Nabi Adam nggak mau. Ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Engkau ciptakan aku daripada cahaya api. Engkau ciptakan Adam daripada tanah yang diinjek-injek kaki. Ana khairun minhu penyakit. Hati-hati. Dan itu akhirnya menjadikan gagal iblis sekalipun banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu yang hadir di majelis ini kalau ada yang merasa anak khairun minhu, berarti dia tidak akan dapat barokah ini majelis nantinya. Jadilah orang yang tawadhu. Sehingga kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad, jika kamu mendengarkan ceramah, jadikan kamu tadi itu mukhotobnya, kamu yang diceramai Jangan kamu merasa menyinggung yang lainnya. Supaya yang lainnya tidak itu sadar. Sadarkan diri kamu sendiri. Supaya tahu diri. Jika kamu tidak tahu diri kamu, kamu nggak akan bisa memperbaiki diri. Ida ahabballahu abdan bassarahu bi'uyubi nafsih. Allah itu kalau cinta terhadap hambanya akan Allah tampakkan kekurangan dirinya. Dan akhirnya iblis yang ahli ibadah tadi itu usahanya cuma satu targetnya bagaimana membuat manusia ini gagal dalam kehidupannya di atas dunia masuk neraka. Sumpah iblis أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ Aku akan goda manusia dari arah muka, dari arah belakang, kanan, kiri. Selalu diitari sama iblis setiap saatnya kita ini dan kamu akan tidak mendapatkan mereka ya Allah menjadi hamba-hamba yang syukur hati-hati tahu syukur enggak sarfun ni'mah fi ma khuliq li menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan fungsinya yang dikasih ilmu amalkan ilmu kamu itu mensyukuri nikmat ilmu. Yang dikasih harta, sedekahkan harta kamu. Itu namanya mensyukuri nikmat harta. Yang dikasih sehat, manfaatkan untuk ibadah kepada Tuhan kamu. Itu namanya mensyukuri kesehatan. Yang dikasih mata yang terang, baca Quran yang banyak dengan mata kamu. Itu namanya mensyukuri nikmat mata iblis menggoda dari segala arah wala tajidu aktsarahum syakirin engkau tidak akan mendapatkan hambamu banyak bersyukur sehingga yang kaya enggan mengeluarkan harta sehingga yang alim digunakan untuk mencari materi sehingga yang punya jabatan hanya sekedar untuk meraih jabatan berebut jabatan dan seterusnya wala tajidu aktsarahum syakirin Tahukah anda siapa yang akan selamat daripada godaan iblis? Enggak ada. Iblis itu musallat ala jamil khalq. Jangan merasa kalau ente turunannya orang yang baik enggak digoda sama iblis. Justru iblis lebih memprogram dan hati-hati lebih semangat untuk anda. Iblis itu lebih berusaha orang yang dekat kepada Allah untuk jatuh daripada orang yang maksiat. Rencana jahat setiap saatnya itu iblis. Tapi iblis tidak gampang menguasai kecuali orang-orang yang memang patuh kepadanya. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu. Pernah seorang arifin ditanya, "Hal yanamu asyaiton amla?" Setan ini tidur enggak? Setan ini tidur enggak? Kata dia, nggak ada setan tidur. Kalau setan tidur, bisa istirahat kita daripada setan. Kamu tidur, setannya nggak pernah tidur. Setan nggak pernah tidur. Setan selalu mengontrol, melihat kita. Ada satu doa Muhammad bin Wasi. Dan doa ini perlu untuk kita baca. Doanya Muhammad bin Wasi begini. Allahumma Ya Allah Innaka salatta alaina aduan basiran bi'uyubina Engkau telah menjadikan musuh kami bisa mengetahui kekurangan-kekurangan kami ya Allah muttali'an ala auratina dia mengerti tentang kejelekan-kejelekan kami tahu kelemahan-kelemahan kami. Musuhnya tahu kelemahan kita. Musuh kita ini. Yarana huwa wa gabiluhu min haitsu la narahum. Musuh itu tahu kita tapi kita tidak tahu dengan dia. Allahumma fa'ayyizhu minna kama ayyaztahu min rahmatik Ya Allah putus asakan musuh kami yang tahu kekurangan kami, kelemahan kami sebagaimana engkau memutus asakan dia daripada rahmatmu. Wa kama min afwik. Putus asakan musuh kami ya Allah daripada maafmu sebagaimana engkau putus asakan dia dari kami sebagaimana engkau memutus asakan dia daripada maafmu ya Allah wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'atta bainahu wa bainar jannatik jauhkan musuh kami setan dari itu dari kami sebagaimana engkau jauhkan dia daripada surgamu ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir ketika Muhammad bin Wasik baca doa ini setan menyerupa datang kepada Muhammad bin Wasik tolong ya Syekh Muhammad bin Wasik tak jamin kamu enggak saya goda Cuma jangan diajari seorang pun baca doa ini ya, kata dia. Kata Syekh Muhammad bin Wasik, goda aku ya. Janji kamu setiap saatnya palsu. Silahkan kamu menggoda aku, tapi jangan melarang aku untuk tidak mengajari doa ini. Karena itu baca doa ini supaya tak jadi tameng bagi kita daripada saya setan. Pulang dari majlis ini, ayo kita menjadi orang yang tawaduk. Jadi orang yang rendah diri selalu mengharap rahmat Allah. Jangan menganggap diri kita menjadi orang yang terbaik. Jadilah orang yang saleh, orang yang bersih hati sehingga kita akan merasakan kenikmatan yang Allah berikan daripada para aulianya. Amin. Allahumma amin.